Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pantun yang baru. Masih sambungan daripada kaidah al-masyaqqah tadribut taisir halaman 68 itu perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah wa mastata'ta fa'al minnal ma'muri wastani bil kullam al mahdhuri. Dan apa saja yang kamu mampu, maka kerjakanlah perintah-perintah tersebut dan jauhilah seluruh perkara yang dilarang. Mahdhur itu maksudnya yang diharamkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah syarahnya perhatikan. Qauluhuma ism mausul maf'ul muqaddam. Ma di situ adalah ism mausul fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Liqaulihi if'al. If'al itu kan fi'il amr. Fi'il amr tentunya membutuhkan fa'il, dalamnya ada fa'ilnya, dalam mustatir antan kan itu. Kemudian kan maf'ulnya mana? Itu maf'ul muqaddam lima, ma mausulah fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. If'al yakni waf'al mastata'ta. Kerjakanlah apa-apa yang kamu mampu. Minal ma'mur dari perkara yang diperintahkan. Jadi nanti kaedahnya di dalam mengerjakan perkara perintah itu kerjakan semampunya. Itu kaedahnya Di dalam meninggalkan kemaksiatan perkara haram harus ditinggalkan total. Enggak ada semampunya. Faham bedanya? Faham belum? Meninggalkan suatu larangan harus ditinggalkan semaksimal mungkin enggak ada lafad semampunya. Tapi kalau di dalam mengerjakan perintah, kerjakan semampunya. Faham? Karena meninggalkan itu, na'am barakallahu fikum, nanti disebutkan beda dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan mungkin berat orangnya kalau semuanya harus dikerjakan, semampunya kalau mengerjakan. Antum lihat lafaz-lafaz ayat ataupun hadis semuanya kalau perintah untuk mengerjakan itu semampunya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum mana nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum fattakullaha mastata'tum. La yukallifu nafsan illa mus'aha La yukallifu nafsan illa ma ataha. Itu menunjukkan bahwasannya di dalam mengerjakan perintah itu semampunya. Paham ya? Di dalam meninggalkan larangan harus ditinggalkan semaksimal mungkin tidak ada lafaz semampunya. Jadi kalau ada orang ngomong rokok itu haram pak, tolong tinggalkan. Anak akan tinggalkan semampunya, nggak bisa. Tinggalkan total, paham ya? bagaimanapun caranya tinggalkan total. Nah, kalau semampunya untuk meninggalkan kemaksiatan itu enggak dibenarkan. Paham ya? Karena biasanya lafaz semampunya kalau untuk meninggalkan suatu kemaksiatan atau perkara yang diharamkan itu untuk alasan saja. Anak belum mampu ini, anak meninggalkan semampunya. Berarti yang dia meninggalkan separuh-separuh gitu loh. Kita katakan kalau bisa sesuai dengan apa? Perintah bahwasanya meninggalkan total. Secara kulian, secara seluruhnya ditinggalkan. Nah, kita lihat nanti penjelasannya biar tambah jelas lagi. Faham soalnya ya? Jadi ada dua poin. Poin pertama di dalam mengerjakan perintah semampunya. Poin kedua di dalam meninggalkan enam suatu larangan semaksimal mungkin. Paham ya? Enggak ada lapat semampunya. Mahum insyaallah. Drama nafhum? Naam, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi berikutnya. Wa inna ma nabi bi hadzal i'rab an nama law ju'ilat syartinya la wajaba nam karnul fi'li if'al bil fa. Dikarenakan kalau seandainya ma itu kita jadikan syartiyah, kita katakan i'rabnya seperti ini, ma-nya mausulah fi ma'al nasbin maf'ul bi muqaddam. Kenapa? Dikarenakan kalau ma itu kita jadikan ini saya mengharuskan apa menggabungkan, menggandengkan fi'il if'al dengan bil fa. Harus ada fa jawabnya di situ. Kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fiikum kalau seandainya dikatakan apa? ma-nya itu syartiyah. Karena yang namanya syartiyah butuh apa? fi'lu syarat sama apa bu? syarat itu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi sudah kita lewati manya ma mausulah fi mahal nasbin maf'ul bih muqaddam. Fal ma'mur yuf'al minhu yaf'alu minhu insan masata, ya kan? Ini penting ini ya, poin pertama ini. Maka perkara yang diperintahkan seseorang itu hendaknya mengerjakan semampunya. Nah, barakallahu fikum mengerjakan semampunya. Ayo, nah. Ayo. Mengerjakan semampunya, jangan Jangan dicampur. Kalau larangan tinggalkan total semaksimal mungkin. Tapi kalau perintah kerjakan semampunya. Karena mungkin nggak kita ngerjakan semua perintah mungkin nggak? Nggak mungkin berat. Berat ada wajib, ada sunnah yang kita kerjakan semampunya. Liqaulina ya ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala fattaqullaha masataktum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Semampunya. Wa ta'ala waladina yu'tuna ma atau wa wajilah annahum ila rabbihim raji'un Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang mereka telah mencurahkan berikan apa-apa yang mereka berikan berupa nafkah atau sedekah dalam keadaan hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan wahum laha dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah kami membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan. Jadi Allah Taala tidak pernah membebankan kepada hambanya. Oleh karena itu yang namanya nadar. Kenapa nadar para ulama mengatakan makruh? Karena nadar itu mengharuskan sesuatu untuk dirinya yang tidak diharuskan oleh syariat. Ya enggak? Mengharuskan mewajibkan untuk dirinya dengan sesuatu perkara yang tidak diwajibkan oleh syariat. Contohnya gini. Apakah ada syariat mengatakan wajib puasa tiga hari karena Allah Taala? Ada nggak syariat ngomong itu? Gak ada. Dia ngomong, aku bernadar, nanti kalau tahun ini bisa haji, aku akan puasa tiga hari untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan dia mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh syariat itu loh. Nah, hukumnya makro, hukumnya makro. Karena apa? Karena termasuk pembebanan nanti kalau benar-benar dia habis haji kan harus puasa digari, hari. Faham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi benar-benar al-masyaqqah tadlibut taysir, perkara beratkan akan mendatangkan kebaik mendatangkan apa kemudahan dan Allah taala tidak pernah membebankan suatu apa? Na'am barakallahu fikum amalan kepada hambanya kecuali yang dia mampu saja. Nah, kita lihat sini. Waliqaulil Nabi SAW dan dikarenakan sabda Rasulullah SAW, amar tukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ada ah, lafaz mastata'tum ini penting. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Ingat-ingat ya, dua poin tadi jangan sampai lupa ya. Kalau dalam mengerjakan perintah, kerjakan semampunya. Kalau di dalam meninggalkan suatu apa? maksiatan, perkara yang haram, perkara yang dilarang, tinggalkan semaksimal mungkin, jangan bilang semampunya. Semaksimal mungkin tinggalkan. Fadala dzalika ala anna al-ma'murati yajibu fi'lu mastata' al-insan minha. Ini menunjukkan bahwasannya perkara-perkara yang diperintahkan itu wajib. na barakallahu fikum. Naam, seseorang itu mengerjakan apa yang dia mampu dari perkara yang diperintahkan tadi itu. Faham maksudnya ya? Semampunya. Na barakallahu fikum. Fadalah dzalika ala enam kata beliau, amal mahdur fa innana nastanibuhu kullah. Ini. Adapun perkara yang diharamkan kita, maka kita menghindari, menjauhi kullah seluruhnya. Biduni syartin wala qaidin. Tanpa syarat, tanpa ikatan. Enggak ada lapat semampunya. Enggak ada. Semaksimal mungkin tinggalkan. Li'anna al-istinaba laysa fihi masyaqqah. Karena meninggalkan itu enggak ada lapat enggak ada unsur masyaqqah memberatkan. Berat itu kalau mengerjakan ya enggak? Antum salat berat enggak? Berat. Antum zakat, berat. Antum puasa, berat. Tapi kalau meninggalkan puasa ringan enggak? Ringan gitu loh. Paham ya? Kata beliau bagus sekali nih ya. Dikarenakan istinab, dikarenakan menjauhi, laisa tapi masyaqqah enggak ada unsur memberatkan di dalamnya. Innama nama Huwatar syai' karena yang namanya istinab, menjauhi itu kan meninggalkan sesuatu gitu loh. Nah, wa na'am barakallahu fiikum. Faida taro taraka al-insanu syai'a fala darara 'alaih. Kalau seandainya seorang itu meninggal sesuatu, maka enggak ada bahaya untuknya. Yu'khad hadza min qouli ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah atau menyembah berhala itu adalah perilaku rijes, amalan kotor, amalan najis, termasuk perilaku setan, fastanibuhu, maka hindarilah, tinggalkanlah, jauhilah la'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Al-amru bil istinab, na barakallahu fikum, huna amrun bistinabi ayyid min ajza'il khamr qalla au kathur. Allah. Perintah untuk menjauhi di sini adalah perintah atau menjauhi bagian apapun dari bagian-bagian khamr sedikit maupun banyak tinggalkan. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Karena kulum sekiran haram, setiap mabukkan itu adalah haram, mau bentuknya cairan, kapsul, tablet, yang dihirup, yang diseduh semuanya haram. Paham ya? Jangan sampai antum terfikir di benak antum khamr itu harus cairan. Paham ya? Memang khamr minuman keras memang cairan, tapi apakah mengharuskan yang diharamkan itu bentuknya cairan yang diminum, tidak. Semua yang memabukkan mau yang diminum, yang dihirup, yang diseduh, tablet, kapsul, paham ya? Semuanya haram, Kul muskirin haramun. Naam. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nahaitukum anhu fastanibu. Ada enggak lafaz masatatum? Enggak ada. Di ayat tadi juga apa? Fastanibu, enggak ada lafaz masatatum. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW juga menegaskan di sini dan apa-apa yang aku larang pada kalian eh, dari suatu perkara maka tinggalkanlah, jauhilah. Nah, fa yutrakuluhu hadar dalil ala al asar. Maka ditinggalkan seluruhnya wa dalil min al asar ini dalil yang dari hadis. Faham maksudnya ya? Jadi dua poin dihafalkan ya, dua poin tadi. Di dalam mengerjakan ketaatan atau perintah, kerjakan semaksimal mungkin atau semampunya, Hasan semampunya. Di dalam meninggalkan enam suatu larangan, kemaksiatan, perang haram semampunya atau semaksimal mungkin handalah. Ya, semaksimal mungkin total tinggalkan. Kita lihat sini. Amat dalil ada pun dalil na barakallahu fikum ditinjau dari apa? Na barakallahu fi minan nadhar maksud di, diperhatikan secara perhatian akal atau yang semisalnya. Fali al ma'mura bihi fi'lun wa ijadun. Karena yang namanya perintah itu adalah apa? Fi'lun mengerjakan wa ijadun dan mewujudkan. Ya enggak? Antum diperintah untuk salat, itu maknanya apa? Diperintah untuk mengerjakan dan mewujudkan. Nah, barakallahu fikum, perintah untuk mengerjakan dan mewujudkan. Nah, perhatikan. Nah, ya, perintah untuk apa? Untuk mengerjakan dan mewujudkan. Fal wal fi'lu wal ijad qad la yatasanna lil insan an yaquma bihi. Sedangkan mengerjakan dan mewujudkan itu bisa jadi apa? Seseorang itu terkadang apa? Nah, barakallahu fikum. Nam apa lah sana itu? Tidak bermudah-mudahan itu ya. Seseorang untuk mengerjakannya. Li'anna fihi kulfah wa wa ana. Dikarenakan di dalamnya itu ada kulfah, ada semacam pembebanan dan juga perhatian penuh. Jadi harus apa? Serius. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walihada Naqululahu oleh karena ini kita katakan kepada orang tersebut if al masata'ta, kerjakanlah semampumu. Karena apa? Karena ada semacam pembebanan itu. loh. Nah, kalau misalkan kita suruh kerjakan semuanya enggak mungkin mampu itu. Jadi, nah barakallahu fikum untuk mewujudkan dan juga mengerjakan dan itu semampunya. Wa amal mahdzur fa tark. Adapun mahdzur perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang itu kan tark meninggalkan, wa tarku sahlun. Sedangkan yang meninggalkan itu mudah, meninggalkan itu mudah. Nah, tentunya ini bagi orang-orang yang hatinya masih apa? masih nah barakallahu fikum keimanannya masih kuat karena kalau sudah dia ahlul ma'asi justru dia meninggalkan maksiatan berat ya enggak kalau ahlul maksiatan berat meninggalkan maksiatan tapi kalau hatinya masih bersih masih suci itu kan kalau meninggalkan kemaksiatan ntar kan meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan ketaatan itu kita lihat sini wa tarku sahlun meninggalkan itu lebih mudah fa fa'ala minhu syai'an Nah, faqad ata bil mafsadah al murattabah ala fi'li hadzal mahdhur. Apabila dia melakukan sedikit daripada perkara yang dilarang tadi itu, sungguh dia telah mendatangkan kerusakan yang ditimbulkan atas apa? perbuatan yang dilarang tadi. Paham ya? Justru dia telah mendatangi suatu kerusakan yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilarang tadi itu. Faham maksudnya? Ya, na'am. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Walakin laisal mafsadah kull lakin laisal mafsadatu kulluha bal bijuz'in minha." Akan tapi nam kerusakan itu bukan kerusakan seluruhnya, akan tapi apa? Bahkan sebagian dari dari apa? Dari kerusakan tersebut. Karena apa? Karena li'anna al-mahdhura kull li'anna al mafsadah. Karena yang namanya perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang itu semuanya mafsadah, semuanya kerusakan. Paham ya? Semuanya kerusakan. Terus kerusakannya munculnya bagaimana? Apakah seluruhnya kalau dikerjakan ya tergantung dia mengerjakannya seluruhnya atau tidak. Kita lihat kita lihat dulu. Fa idza fa'alta syai'an minhu faqad hasalta laka faqad hasalat laka mafsadatun biqadri ma fa'alta al-mahdzur. Apabila engkau mengerjakan sedikit daripada perkara yang dilarang tadi itu, sungguh nah, engkau telah mendapatkan kerusakan sesuai dengan kadar yang engkau kerjakan dari perkara yang dilarang tadi itu. Jadi enggak semuanya itu sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Sesuai dengan kadar yang nah barakallahu fikum yang dia larang dari itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum yang dilarang kemudian dia kerjakan, maksudnya tergantung dengan apa yang dia kerjakan. Fal imtisalu binisbatil mahdzur, maka mengerjakan imtisal mengerjakannya, mengerjakan perintah kalau dinisbahkan kepada eh, lil mahdzur pada perkara yang dilarang, la yatim illa bistinabi jam'il mahdzur. Enggak akan sempurna kecuali dengan menjauhi seluruh yang dilarang. Paham ya? Menjauhi seluruh yang dilarang. Wal imtisal binisbatil ma'mur, sedangkan imtisal, nah barakallahu fikum maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi imtisal itu mengerjakan ya, mengerjakan dinisbahkan pada mahdzur perkara yang diharamkan, maksudnya mengerjakannya dengan cara meninggalkan gitu maksudnya. Itu enggak akan sempurna. Paham ya? Jadi mengerjakan meninggalkan perkara yang haram itu enggak akan sempurna kecuali dengan menjauhi seluruh perkara yang diharamkan. Wal imtisal sedangkan mengerjakan binis Binisbat ma'mur mengerjakan perkara yang diperintahkan. Ini berarti kan apa? Mewujudkan dan juga mengerjakan tadi kan. Yahsul bi fi'lin ma yastati' minhu akan terwujudkan dengan perbuatan yang dia mampu. Paham Nah, jadi contohnya gini, diperintahkan untuk meninggalkan rokok. Akhirnya dia baru meninggalkan cuma sekali, dua kali setelah itu rokok lagi. Berarti belum terwujudkan itu loh. Paham Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia diperintahkan untuk apa? Nah barakallahu fikum misalkan taruhlah dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Nah walaupun belum semuanya dia full tapi kan dia sudah mengerjakan dan bisa dikatakan semampunya. Paham ya? Nah karena tidak semua perkara yang disunahkan perkara yang diwajibkan kita bisa mengerjakannya. Nah kita lihat sini. Fal ma'mur kulluhu maslahah. Adapun perkara yang diperintahkan semuanya kebaikan. Fa in tamakkanat al ityan bihi tamatil maslahah apabila memungkinkan atau mendatangkan perkara yang diperintahkan tersebut akan sempurna suatu kebaikan. Wa in ataita bi ba'dihi hasala minal maslahah qadri ma fa'alt. Apabila engkau mengerjakan sebagian saja, sebagian yang diperintahkan, maka ngabarakallahu fikum engkau pun akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kadar yang engkau kerjakan. Paham belum? Sesuai dengan kadar yang kita kerjakan. Karena apa? Karena kan semampunya. Selebihnya ya kita yang tidak tidak mengerjakannya enggak dapat. Nah, kita dapat karena mengerjakan tadi. Nah, kita lihat sini. Fa idza qultu laka masalan, kalau seandainya aku berkata kepadamu sebagai contoh, la taqul hadzal qurs minal khubz. Nah, apabila aku katakan kamu jangan makan nah, enam potongan dari roti ini. Fa idza akalta kullal qurs fa anta waqi'un fil nahyi. Kalau seandainya kamu makan seluruh potongan-potongan tadi itu, maka engkau telah terjatuh dalam larangan. Waqad hasal waqad hasal nah barakallahu fikum waqad hasal talaka atau hasalat? Hah? Waqad hasalat laka jami'ul mafsadah al-murattabah ala had hadzal mahdhur. Dan sungguh engkau akan mendapatkan apa? Engkau mendapatkan seluruh kerusakan yang ditimbulkan dari perkara ini Dilarang tadi itu. Kan dilarang untuk makan. Sepotong roti pun dilarang makan tapi dia malah makan potongan-potongan yang ada di situ. Maka dia terjatuh dalam apa? Kerusakan atau perkara yang di Nah, barakallahu fikum larang dari itu. Wa in akalta ba'dahu, tapi kalau kamu makan sebagiannya faqad waqa'ta fil nahyi kadzalik. Kamu pun juga terjatuh dalam apa? Larangan juga. Wa hasalalaka minal mafsadah dan kamu akan mendapatkan kerusakan di qadri ma akalta sesuai dengan keadaan yang kau makan. Wal mafsadah mahduratun qallat am kathurat. Yang namanya kerusakan itu dilarang. mahdura itu dilarang, diharamkan sedikit ataupun banyak. Lakin al-ma'mur taf'al minhu ma tastati'. Akan tapi perkara yang perintahkan engkau kerjakan semampumu. Ingat-ingat ya. Kalau perkara yang perintahkan dikerjakan semampunya. Tapi kalau perkara yang haram kan tinggalkan semaksimal mungkin. Jangan bilang semampunya. Biduni qaidin wala syartin, tanpa syarat, tanpa qaid. Naam. Kata beliau di sini, faidah kul qultu apabila aku berkata, kul hadal kurs. Fa akal tahu kullah hasrat lakal maslahah kullaha. Kulluha. Artinya, makanlah Nah barakallahu fikum potongan atau bagian dari roti ini. Apabila kamu makan seluruhnya berarti engkau telah apa? Telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Wa tabak doh tapi kalau kamu makan sebagiannya hasalaka maslahah, biqadri ma akal, Engkau pun juga mendapatkan apa kebaikan sesuai dengan kadar yang kau makan. Wal maslahah matlubatun qallat am kasurat ini sebaliknya berarti. Suatu kebaikan nah barakallahu fikum itu perkara yang diperintahkan sedikit ataupun banyak. Kalau yang awal tadi kan, wal masladah mahdzuratun qallat am kasurat suatu kerusakan itu apa dilarang diharamkan sedikit ataupun banyak fa idza qala qailun sekarang kalau ada orang berkata ala takut alaina zalika bima lawit turra ila aklil maitah fa'akal. Kata beliau, disebutkan contohnya ini. Apabila ada orang apabila ada orang berkata, bukankah nanti ada orang yang mengkritik kita? Ah, apabila ada kejadian orang terpaksa untuk makan bangkai, kemudian dia makan. Ewa. Fal jawab anahu la yaitu alaina. Jawabannya itu enggak bisa nih Nah, barakallahu fikum ditujukan kepada kita. Maksudnya apa? Enggak bisa terbantah, enggak bisa terbantah, enggak bisa dijadikan bahan kritikan. Li'annahu idza turra ila akil maitah dikarenakan apabila orang tersebut sudah terpaksa untuk makan bangkai inqalaba at-tahrim ila tahlil. Langsung secara otomatis balik gitu loh, berbalik. Ya, dari yang haram menuju halal. Ya enggak? Awal mulanya bangkai halal atau haram awal mulanya? Haram. Tapi kalau karena terpaksa jadi halal itu loh. Jadi nggak ada masalah, itu nggak dipermasalahkan itu. Eh, nggak ada permasalahannya, nggak ada keterkaitannya. Wasrat halalan fala maka jadilah halal nggak bahaya gitu loh. Karena sudah dihalalkan. Mungkin kalau ketika nggak terpaksa antum makan bangkai mungkin malah sakit. Ya nggak. Sekarang nggak terpaksa antum makan bangkai misalkan. Eh contohnya Isa. Atau kita senang, simpul kita semuanya dalam keadaan nggak terpaksa. Kita makan bangkai. Kita makan bangkai kira-kira bagaimana kira-kira? Mungkin saja malah sakit nanti karena belum dihalalkan. Kecuali kalau terpaksa, terpaksa nggak ada makanan sama sekali, adanya men bangkai. Itu pun bangkai apa? Bangkai kambing misalnya taruhlah. Kamu ya? Nah, kita makan itu insya Allah biidznillah nggak sakit karena sudah dihalalkan oleh syariat. Sesuatu yang halalkan itu Allah dibalik itu apa? Bukan penyakit. Tapi ketika sebelum dihalalkan, antum tiba-tiba makanan buahnya intinya ada yang halal juga banyak, antum sengaja makan bangkai itu malah bahaya itu loh. Karena belum dihalalkan. Paham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik bedanya ya. Ewa. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Waktu fasalalakum fassala lakum ma harrama 'alaikum illa maturirtum ilaih Dan sungguh Allah Ta'ala telah merinci untuk kalian apa-apa yang Allah telah haramkan atas kalian kecuali yang kalian tu terpaksa. Yakni fa innahu laisa fihi tahrim. Maksudnya tidak ada pengharaman di dalamnya kalau terpaksa. Wa ala berdasarkan penjelasan ini, fala yakunu ma yaf'alu muhrim 'inda darurah haraman. Paham ya? Nah, Minal muhrim atau minal muharram? Hah? Muharram ya kelihatannya ya. Ewa. Ya, wa ala hadha maka berdasarkan penjelasan ini fala yakunu ma yuf'al minal muharram 'inda darurah haraman. Maka tidaklah perkara-perkara yang dilakukan dari perkara yang haram itu ketika darurat jangan haram. Paham ya? Enggak dikatakan haram lagi karena darurat. Bal huwa halalun mubahun, bahkan itu halal dan mubah. Sama maksudnya ya? Eh, jadi karena darurat tadi itu, tapi sebelum darurat Jangan antum mencoba karena dikhawatirkan ketika antum makan sesuatu yang haram itu bahaya di balik itu. Faham belum Abdullah? Eh, bangkai tadi itu, bangkai itu kan kenapa kok orang ketika makan bangkai dalam keadaan darurat nggak sakit? Karena sudah dihalalkan. Di balik penghalalan tersebut, insyaallah biidznillah wa taala hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalamnya. Tapi kalau posisi sekarang kita sehat, eh, Perhatikan ini ya, sehat, kemudian antum juga nggak nggak terpaksa juga antum mencari bangkai, antum makan, bangkai kambing misalkan antum makan. Kira-kira bagaimana kira-kira? Kira-kira. Ya? Dikhawatirkan akan sakit karena belum darurat dan hukumnya masih haram gitu loh. Tapi ketika darurat nggak ada makanan lagi dan sudah dihalalkan syariat, Allah taala akan mencabut perkara-perkara yang bisa apa membuat sakit di balik itu semuanya. Bismillah, Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an kita ambil dikit lagi qala asy syaikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimah taala wa syar'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musifah faftihim faftihim atau faftahim ya Harakatnya itu Keliru atau benar tuh? Iftahama yaftahimu Iftahim Kalau ini fatwa berarti ifti ya Jadi benar kan? Fatwa pada mereka berarti kan? Ya, berarti kalau gitu sa. Nah, kalau jadikan satu kan iftahama iftahimu kan nanti lain. Tapi kalau iftihim berfatwa untuk mereka benar. Kita baca lagi. Wa syar'u la yalzam qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi faftihim. Ya, maksud berfatwalah untuk mereka. Itu berarti benar ya. Ya, Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah hadhihi aidan qa'idatun muhimmatun jiddan wa ya hal talzam syara'i' qabla al-'ilm Artinya ini adalah kaidah yang penting juga yaitu apakah diharuskan tulzam atau talzam ini? Jangan tempat talzam atau tulzam. Hmm? Tulzam atau talzam? Hal tulzamu syara'i qabla al-ilm? Apakah diharuskan syariat-syariat ini kepada orang sebelum orang itu mengetahui, sebelum mengilmuinya? Al-jawab fi hadha khilafun bain ulama. Jawabannya di sini ada perselisihan di antara para ulama. minhum man qala antara di antara mereka ada yang mengatakan Nam tulzam fil usul diharuskan syariat itu pada perkara-perkara yang usul, perkara yang inti katanya. Wala tulzam fil furu' tidak diharuskan pada perkara-perkara cabang katanya. Wamin minhum man di antara mereka ada juga mengatakan bal tulzam fil jami' bahkan diharuskan seluruhnya syariat ini. Usul atau furu' itu harus katanya. Tapi ingat ya, pembagian usul dan furu' ini muncul belakangan. Paham ya? Dari kalangan lebih dah dalal hizbiyun yang mereka nasihatin perkara furu' Ustaz, bukan perkara usul. Masa ngeluar dari al Perkara TV, gambar makhluk bernyawa furu' ini, bukan usul katanya. Untuk mengingkari apa? Untuk mengingkari al-haq. Paham ya? Tujuan mereka seperti itu. Allah musta'an. Kita katakan justru larangan gambar makhluk bernyawa itu usul atau furu'? Usul, karena larangannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah telah perintahkan kita mengikuti Rasulullah, di dalam As-Sunnah Rasulullah melarang gambar makhluk bernyawa usul itu loh. Paham ya? Sumbernya kan Al-Qur'an sunnah Nah, jangan bermudah-mudahan usul furu usul furu. Sama-sama Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya enggak ada pembagian agama itu usulan furu'. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya nanti ada yang mengatakan juga eh, barakallahu fikum inti buahnya ada kulitnya katanya. Eh, nah, inti buahnya ada kulitnya juga. Perkara kulit itu enggak perlu diperselisihkan katanya. Nah, barakallahu fikum memang kalau kita tarik ke arah sana ya nanti panjang lebar nanti. Kesimpulannya apa barakallahu fikum? Nah, bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai apakah orang yang sebelum mengetahui itu tetap diharuskan syariat kepadanya atau nunggu dikasih tahu terlebih dahulu gitu loh. Dikasih ilmu terlebih dahulu. Wa minhum man qala ada juga yang mengatakan lah, tulzam bil jami' syariat tadi tidak diharuskan pada seluruhnya. Maksudnya apa? Tidak pada usul, tidak pada furu' sebelum dia mengetahui. Paham ya? Eh, was sahih ini penting. Was sahih pendapat benar anna syara'a la nam tulzam qabla al-ilm, bahwasanya syariat syariat itu tidak diharuskan sebelum dia mengetahui. Sekarang kita sudah mengetahui atau belum? Sudah mengetahui kan? Setelah diutusnya Rasul sudah mengetahui ini halal ini haram. Mana itu maksudnya? Nah, kita lihat. Wa anna al-insana qabla al-ilmi mukallaf biha. Karena manusia itu sebelum datangnya ilmu, eh, sebelum datangnya ilmu itu belum terbebani. Eh, belum terbebani oleh syariat. Sebelum apa datangnya ilmu maksudnya sebelum dikasih kabar tentang syariat ini. Waqad dalla 'ala hadza adillatun 'ammatun wa khassatun. Dan sungguh yang telah menunjukkan hal ini adalah dalil secara khusus dan dalil secara umum. Amal adillatul 'ammah adapun dalil secara umum. Nah, barakallahu fikum qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala hujjatan ar rusul yaitu para rasul yang mereka diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia itu tidak punya hujah lagi, alasan lagi dari Allah Taala setelah turunnya para rasul. Berarti menunjukkan turunnya para rasul ini adalah apa? Adalah ilmu. Paham ya? Jadi mereka sudah ada yang tahu, mereka sudah berilmu sehingga nanti nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Taala, nggak ada alasan ya Allah belum turun kepada kami rasul. nggak ada alasan seperti itu. Fa fi hadil ayah dalilun ala annahu law udimar rusul lau adimar rusul atau udima itu udima atau adima maka ayat ini menunjukkan bahwasannya kalau seandainya para rasul itu enggak ada lakana linnasi 'ala Allah hujjah berarti manusia itu punya alasan di hadapan Allah Ta'ala itu loh punya alasan di hadapan Allah Ta'ala haitsu kunun, yaitu mereka akan mengatakan ya rabbana innana lam na'lam Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami itu belum berilmu, belum tahu. Lam tursal ilaina rusulan. Lam tursal ilaina rusulan. Engkau belum mengutus kepada kami para rasul. Wa hadha huwa dalil awwal dalil pertama. Paham belum? Jadi diutusnya para rasul itu menunjukkan apa? Ilmu itu sudah sampai kepada kita. Syariat sudah sampai kepada kita. Enggak punya alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Karena kalau seandainya para rasul itu enggak diutus di tengah-tengah kita, Berarti apa? Nanti punya alasan di hadapan Allah Ya Allah, Engkau belum mengutus seorang rasul di nabar barakallahu fiikum di hadapan kami sehingga kami nggak tahu. Tapi sekarang kita sudah tahu atau belum? Sudah tahu karena sudah diutus rasul kepada kita. Ad-dalil tsani dalil yang khusus yang kedua qaulu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta ya fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dalil yang kedua yang dipakai untuk menjelaskan bahwasanya diutusnya para rasul itu sudah menunjukkan ilmu sampai. Dan tidak eratmu itu akan membinasakan suatu kampung sampai Allah Taala itu mengutus pada kampung tersebut seorang rasul. Nah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami dan tidaklah kami akan membinasakan kampung kecuali penduduknya itu berbuat kezaliman. Paham belum? Jadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus apa? para rasulnya. Naam. Ad-dalil salis dalil, yang ketiga. Ad-dalil as-salis dalil yang ketiga. Qaulu ta'ala itu firman Allah taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." dan tidaklah Rabbmu akan membinasakan suatu kampung dengan sebab kezaliman manakala penduduknya itu dalam keadaan mereka memperbaiki. Maksudnya itu ada al-amr ma'ruf wa nahy munkar di dalamnya. Syahidnya mana? Syahidnya itu kalau sudah ada orang yang memperbaiki berarti ada orang yang berilmu, ya enggak? Coba kalau seandainya enggak ada yang orang memperbaiki, berarti kan enggak ada enggak ada ilmunya. Faham belum? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengadab kampung itu dengan sebab kedzaliman. Kenapa? Pada adab. Karena di situ sudah ada orang berilmu yang menyampaikannya gitu loh. Sudah tegak hujah istilahnya. Faham ya? Sehingga Allah Taala tidak apa? Tidak keliru di situ. Faham ya? Tidak keliru kalau mengadab kampung tadi itu karena apa? Karena sudah ada orang-orang yang muslih memperbaiki di situ. Berarti menunjukkan syariat sudah sampai, ilmu sudah sampai. Mahum sallallahu Husain? Ayo na'am. Ad-dalil rabi' dalil keempat, qaulu ta'ala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami akan mengadab sampai kapan? Nah, sampai kami mengutus rasul. Jadi Allah taala enggak akan mengadab kampung sembarangan itu enggak akan mengadab secara sembarangan. Tapi apa? Sampai kapan? Sampai benar-benar nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul Nah, barulah ketika orang yang dakwah itu menentang, menolak, membangkang, Allah Ta'ala akan mengadabnya. Ad-dalilul khamis yang kelima, qaulu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan sekelompok kaum setelah apa? Setelah Allah taala berikan petunjuk kepada mereka. Sampai kapan sampai benar-benar jelas kepada mereka apa yang harus mereka tinggalkan. Paham ya? Syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa lafaz tidaklah. Sampai tidaklah. Sampai maksudnya apa? Maksudnya itu Allah taala tidak mengadab, tidak menghukum sampai datang kepada mereka utusan itu loh. Sampai datang kepada mereka peringatan. Ai maka Allahu bi dhalalihim fayu'akhid fayu'akhidhum fayu'akhidhum alaihi hatta yabayyana lahum ma yattaqun. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumi mereka dengan sebab kesesatan mereka. Kemudian Allah telah menghukum mereka. Paham ya? Nah, atas kesesatan atau perbuatan tersebut sampai kapan? Sampai Allah telah sampai Allah telah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang harus mereka tinggalkan. Paham belum? Jadi benar-benar penjelasan sampai tegak hujah intinya. Sudah apa? Tegak hujah, iqamatul hujah. Wal ayatu fi hadza katsiratun. Ayat mengenai hal ini banyak sekali. Nah, barakallahu fiikum. Mohon insyaallah ya. Eh, kita ambil satu lagi. Amal adilatul khasah ada dalil sana khusus. Faqad istadalla an-nadhim bi fi'l musyi' fi salati. Sungguh an-nadhim siapa an-nadhim ini berarti? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berdalilkan dengan apa? Dengan perbuatan orang yang keliru dalam salatnya. Ya tadi kan, wasyar'u la yalzam qabla al-'ilmi. Daliluhu fi'lu al-musyi' faftihim. Ya kan? Al-musyi' al-musyi' maksudnya. Orang yang keliru atau jelek di dalam salatnya. Wa qad syahra 'inda ulama dan sungguh telah masyhur terkenal di sisi para ulama rahimahullah taala anna hadzal rajula musifa bi annahu musii'un fi salatih. Bahwasanya lelaki ini disifati bahwasanya dia itu jelek atau banyak kelirunya di dalam salatnya. Ma'annahu lam yata'ammad bersamaan dan itu dia enggak sengaja. Eh? Bersamaan dengan itu dia tidak sengaja orang tadi itu. Perhatikan baik-baik ya. Walam yaksud dan juga tidak menginginkan. Jadi orang yang keliru solatnya ini, yang jelek solatnya ini tidak dia tidak menyengaja, biar solatnya jelek itu tidak menyengaja. Dan juga tidak menginginkan seperti itu. Fayuqal layal la yalzam minal isaah alisam. Maka dikatakan bahwa tidak mengharuskan dia berdosa disebabkan karena apa? kejelekan yang dia lakukan tadi itu. Ayat kotnya pun filu sayyi'an khair salih. Lakin la ya'sam bihi sahibuh liwujudin mani', ya kan? Ya itu maksudnya bisa jadi nah barakallahu fikum perbuatan yang jelek, yang tidak bagus eh, yang dia lakukan, dia enggak apa? Nah barakallahu fikum dia enggak berdosa. Pelakunya enggak berdosa karena adanya mani, adanya penghalang. Karena bodoh enggak tahu, ya enggak? Ketika dia melakukan perbuatan keliru, perbuatan kesalahan karena dia bodoh nggak tahu, berdosa nggak dia? Nggak berdosa itu maksudnya. Perhatikan situ ya. Walihada qala Nabi sallallahu Ida wasallam hakama al-hakim fastahda tsumma asaba falau ajran. Oleh karena ini Rasulullah SAW menyatakan apabila seorang hakim beristihad dengan suatu istihad kemudian benar istihadnya maka dia mendapatkan apa? Dua pahala. Pahala istihadnya, upaya, uh, usaha kerasnya mengumpulkan berbagai macam, macam dalil kemudian mengambil istinbat dan akhirnya benar. Itu dia dapat dua, dua pahala pahala kebenarannya, pahala eh, pahala istihadnya. Wa in akhta'a falahu ajrun. Tapi kalau seandainya jadi keliru maka dia mendapatkan ajrun, satu pahala. Pahala apa istihadnya. Fal khata'u huna isaah. Kekeliruan di sini jelek enggak kekeliruan? Aslinya kekeliruan itu jelek. Lakin lamma kana sadiran an istihadin lam yu'akhad bihi ma'anahu khata'. Akan tapi karena kejelekan kejelekan kekeliruan tadi itu muncul karena istihad, maka dia enggak dihukum dengan sebab kekeliruan tadi itu bersamaan bahasanya itu keliru. Fayyuzu antakan nakul maka boleh kita katakan hadar rojul musyun fi Orang ini keliru di dalam solatnya, telah berbuat jelek di dalam solatnya. Li lam ya'ti biha 'ala wajib masroh karena dia ketika solat itu tidak apa? Tidak mendatangkan solatnya dalam bentuk yang disyariatkan. Banyak kelirunya. Paham belum? Enggak ada tumaknina, enggak ada ketenangan. Kan jelek. Hewa itu maksudnya. Kita lihat. Wa in kana la isma alaihi walaupun dia enggak berdosa. Orang ini enggak berdosa karena belum tahu. Orang ini enggak berdosa karena belum tahu. Wa dalika fi marwal syaikhan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yaitu sebagaimana riwayatkan oleh syaikhan Syaikhun Al-Bukhari Muslim dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala masjid bahwasanya suatu ketika ada orang masuk ke masjid wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalis fi ashabi dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan nah para sahabatnya. Fasalla salatan la yatma'in fiha. Orang tadi tiba-tiba salat dengan suatu salat yang dia tidak tumakninah. Faham maksudnya ya? Salat tapi salatnya enggak tumakninah dia. Summa ja'a sallam 'ala Nabi sallallahu wa radda alaihi salam. Kemudian orang datang, datang salam kepada Rasulullah assalamualaikum. Akhirnya Rasulullah membalas apa salamnya. Wa qala Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "Irji' wa Kembalilah kamu, salat lagi. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum salat. Paham belum? Maksudnya belum salat bagaimana? Salatmu belum sempurna karena kamu salatnya tanpa nina. Paham belum? Nah, Rasulullah kok tahu? Rasulullah kok tahu bagaimana ini? Abdullah. Bukan karena Rasulullah tadi salat? Atau duduk? Duduk. Ya tahu aja ngeliatan, ngeliatan. orang salat kelihatan. Ya seperti itu. Nah, Yang salat itu orang yang baru masuk tadi salat, salatnya kok jelek, enggak ada tumakninahnya. Setelah itu setelah selesai, selesai, selesai sholat dia datang, datang ke Rasulullah salam, assalamualaikum. Sama Rasulullah jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamnya kemudian apa Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, irji fasalli. Kembalilah kamu sholat lagi. kalam innaka lam kamar, karena kamu belum sholat. Maksudnya belum sholat, belum sempurna sholatmu. Karena tanpa ninah tadi itu. Kita lihat lagi. Faraja ar-rajul wa shalla Akhirnya orang ini eh, kembali lagi, sholat lagi seperti sholat pertama itu loh. Sama aja berarti kan? Sholat yang pertama tadi dikritik karena nggak ada teman nina dia disuruh ngulangi sholat, sholat lagi, tapi sholatnya seperti sholat yang pertama tadi itu, nggak ada teman nina lagi. Paham ya? Kita lihat. Fa'ala dzalika salasa marrat, sampai tiga kali. Sampai tiga kali. Sumakol kemudian Rasulullah mengatakan wal kemudian apa barakallahu fikum orang tadi mengatakan walladzi ba'atsaka bil la ahsan ghaira hadza la ahsan ghaira faalim fa'allimni Nah, artinya apa? Dia orang tadi itu mengatakan demi zat yang telah mengutusmu dengan benar. Nah, barakallahu fikum. La usin tala ahsan ini, ya. la usin tala ahsan ini. Aku tidak bisa berbuat baik di dalam sholat itu kecuali yang ini yang aku kerjakan ini. Fa'allimni ini, fa'allimni. Maka ajarkanlah kepadaku menunjukkan orang ini bodoh enggak tadi? Bodoh. Enggak tahu gitu loh yang mas, yang dimaksud kelirunya yang mana. Ternyata kelirunya itu karena dia tanpa tumak ninah tadi itu. Akhirnya dia mengatakan nih, ajarkanlah apa? kepadaku. Ajarkanlah kepadaku dia ngomong seperti itu kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, "Idza qumta ila faas fa'asbighil wuduk. Kalau kamu hendak melakukan salat, sempurnakanlah wudumu. Tsummastaqbil kiblah. Kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir. Setelah itu takbirlah. Tsumma kerak matanya selama ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah eh, yang Allah telah mudahkan padamu yang ada padamu apa? Hafalan Al-Qur'an, suruh baca sem semampunya. Sumarka kemudian rukuklah hatta tatma'inna raqi'an ini, ini. Kemudian rukuklah kamu sampai benar-benar tuma'ninah dalam rukuk. Sumarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu sampai benar-benar tuma'ninah dalam berdirinya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu. Eh, baru kalau sampai benar-benar tuma'ninah, tenang dalam sujudnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian Bangkitlah kamu sampai benar-benar apa? Tumakninah dalam duduk tersebut. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma fa'al al fi shalatika kulliha. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, kerjakanlah semuanya seperti itu pada salatmu. Ternyata apa? Orangnya tadi keliru enggak? Ketika melakukan keliru itu tahu enggak dia? Enggak tahu bodoh dia. Paham ya? Sehingga ketika suruh ngulangi, ngulangi lagi sama persis sampai tiga kali. Akhirnya dia merasa Nah, barakallahu fiim belum bisa berbuat baik dalam salatnya, belum bisa memperbaiki salatnya, dia ngomong, pak alim nih, Ajarkan kepadaku." Sama Rasulullah diajari. Caranya seperti ini, seperti ini. Intinya cuma tumakninah tadi itu. Jadi kalau salat ya jangan buru-buru, jangan jempulit jempulit jempulit kayak orang matok kayak eh, kayak apa kayak ayam matok makanan. Jangan, ini santai tenang aja, santai tenang. Hudu wasakinah, paham ya? Nah, barakallahu fiim Salat itu menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kok jengkulit-jengkulit kayak ayam atau makanan itu sangat disayangkan seperti itu. Nah, ya, seperti itu. Jangan terburu-buru, santai aja tenang. Ya, bacaan pendek enggak masalah tapi tenang gitu loh. Ya, na'am. Walam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i ma Tapi Rasulullah enggak merintahkan lagi. Enggak merintahkan untuk menggantikan salat yang sudah yang berlalu tadi. Li'annahu kana jahilan karena orang tadi bodoh. Orangnya tadi kelirunya karena bodoh, enggak tahu ilmunya. Bi anna tuma'ninah ruknun min arkanis shalah masyaallah. Bahwasanya tuma'ninah itu rukun dari benar rukun salat. Inti pondasi salat. Tuma'ninah, jadi orang salat tenang, jangan terburu-buru. Eh, jangan salatnya cepat sekali, mau kemana Paham ya? Seperti itu. Tenang, dilatih sejak dini. Kecil pun juga latihanan itu. Nah, karena kalau sudah terbiasa salatnya cepat itu biasanya kalau besar pun solatnya pengennya cepet-cepet. Santai tenang, santai hudu wasakinah walaupun bacanya pendek enggak masalah. fakat aqsama annahu la yuhsin ghair hadha. Dan sungguh bet, sungguh orang tadi itu orang yang sholat tadi itu, yang keliru sholatnya, yang sholatnya belum bagus tadi itu, dia sampai sumpah, sumpah bahwasanya dia tidak bisa eh, barakallahu fikum memperbagus sholatnya, membuat bagus sholatnya kecuali selain yang dia kerjakan. Wa inna amarahu an yu'id shalah al-hadirah li'anna waqtaha li'anna waqtaha baqin. Hanya saja Rasulullah merintahkan untuk mengulangi salatnya di waktu yang akan datang karena waktunya masih ada. Paham ya? Afan ya? Karena Rasulullah mengulangi salat tadi mengulangi salat tadi dan Allah Rasulullah menyuruh dia mengulangi salat tadi karena waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Sumaf al dalikah fi salatika kullih. Itu maksudnya seluruhnya itu nanti maksudnya ya. Fahwa mutalib fahuwa mutalabun biha, maka dia diminta untuk melakukan salat seperti itu, seperti yang Rasulullah ajarkan tadi itu. Nah, barakallahu fikum kesimpulannya Barakallahu fikum hafizakumullah. Syariat ini tidak diharuskan. Nah, barakallahu fikum tidak diwajibkan kecuali kalau setelah dia itu mengetahui ilmunya dan diutusnya para rasul menunjukkan bahwasanya ilmu sudah sampai kepada kita sehingga kita wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang ada. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.